Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wala udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إخواني في الله rahimani ورحمكم الله جميعا Kita masuk pada bab baru. Babu ma fil musawwirin. Bab yang datang tentang hukum orang yang menggambar. Babu maja'a fil musawwirin Bab yang datang ya tentang apa? Ancaman bagi orang yang menggambar. Di sana ada ancaman yang keras yang insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalilnya setelah ini. Sebelumnya, apa keterkaitan antara larangan menggambar dengan tauhid? Kaitannya adalah bahwa orang yang menggambar, tentunya menggambar makhluk yang bernyawa, ini sama saja membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tandingan menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah taala dalam hal penciptaan. Menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah taala dalam hal penciptaan, yaitu tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid apa? tauhid rububiyah. Penciptaan, pengaturan alam, pemberian rezeki ini tauhid rububiyah. Dan tentunya juga ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah karena apa? Apalagi yang digambar adalah orang yang diagungkan. Yang digambar adalah orang soleh orang yang memiliki pengaruh tentunya yang demikian ini akan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang saleh itu akan diibadai selain Allah. Sebagaimana ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau Allah taala Allah taala berfirman berarti ini adalah hadis kutsi. yaitu sanad hadis kutsi ini sampai kepada Allah azza Wajal, syaratnya berakhir pada Allah Subhanahu wa taala hadits hadis qudsi Waman azlamu mimman dhahaba yakhluku ka khalqi. Fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iratan. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang telah menciptakan seperti ciptaanku? maka hendaklah dia menciptakan darah. seekor semut au liyakhluqu habbatan atau kalau tidak bisa hendaklah dia menciptakan habbatan biji au liyakhluqu sya'iratan atau kalau tidak hendaklah dia menciptakan sya'iratan pohon gandum nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman azlamu. Siapakah? Yang ini adalah sewa istifham. <clears throat> Konteksnya bertanya. Yang maknanya adalah nafi karena memang nggak ada. Ya. Dan nafi apabila nafi peniadaan yang artinya waman azlamu siapakah yang lebih zalim artinya tidak ada yang lebih zalim maknanya adalah apa nafi kalau nafi peniadaan disampaikan dengan bahasa atau dengan metode istifham pertanyaan ini penekannya penekanannya lebih kuat Berarti benar-benar tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Kenapa penafian dengan bentuk istifham, dengan bentuk pertanyaan ini penekanannya lebih kuat? Dikarenakan penafian dengan bentuk pertanyaan di sana ada sisi tantangan dan pelemahan. Dari ada sisi tantangan yaitu apa? Tidaklah mereka menciptakan satu ekor semut, yaitu Allah Taala menantang. Dan sekaligus pelemahan, yaitu apa? Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, berarti lemah. Tidak akan bisa menciptakan satu ekor semut, atau kalau tidak, ciptakanlah biji. Maka ini apa? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pelemahan karena tidak ada yang bisa menciptakan biji kecuali Allah. Atau hendaklah dia menciptakan gandum. Tantangan dari Allah dan tidak akan ada yang bisa menciptakan menciptakan satu gandum pun. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Darah di sini artinya adalah semut. Tidaklah dia menciptakan semut. Allah tantang dia untuk menciptakan semut. Karena apa? Karena semut ini adalah makhluk yang bernyawa. Karena dia telah menggambar makhluk yang bernyawa, kalau begitu buatlah, ciptakanlah satu ekor semut. Yang semut itu bernyawa tapi kecil. Iya. Bisa apa enggak? Menciptakan semut makhluk yang bernyawa yang paling kecil bisa? Tidak bisa. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan berikutnya karena nggak bisa berpindah kepada tantangan yang lebih ringan daripada itu yaitu satu biji satu but, satu butir biji bisa apa enggak? Yang mana biji itu tidak ada nyawanya bisa? Tidak bisa. <clears throat> Kalaupun misalnya ada orang yang bisa membuat biji, katanya ada beras sintetis ya. Beras tiruan. Ya, bisa dimakan menjadi nasi. Kalaupun bisa membuat beras, apakah dia bisa menumbuhkannya menjadi padi dan membuahkan beras lagi? Bisa? Tidak bisa. Ada yang katanya ada yang bisa memproduksi telur telur sintetis tiruan buatan katakanlah berhasil menjadi telur persis tapi apakah bisa menjadi anak menjadi anak ayam tidak bisa karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala innallaha falikul habbi wan nawa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menumbuhkan bebijian dan bebijian. Habbah, hab itu adalah bebijian pohon-pohon seperti padi, jagung, gandum. Ya. Adapun nawa itu biji untuk pohon yang besar. Korma dan biji buah-buahan. Itu an-nawa. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menanam atau seseorang memasukkan biji ke dalam tanah atau bahkan tanpa perbuatan manusia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkannya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya, ancaman yang berikutnya ولهما عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah, yang membuat-buat ciptaan Allah, yaitu makhluk yang bernyawa. Mereka di azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang paling keras. Walaupun masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an di sana ada iskal orang yang menggambar azabnya paling keras Apakah lebih keras dari orang-orang kafir? Apakah orang yang menggambar dia itu azabnya paling keras dan dia sendiri yang paling keras? Tentunya tidak demikian. Di sana ada riwayat yang lainnya inna min asyaddin inna min asyaddin nasi yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat itu tidak hanya al-musawwirun. Masuk kepadanya yang yang lain. Hanya saja kalau al-musawwirun orang-orang yang menggambar kalau dia adalah ahli tauhid mendapatkan ancaman dari Allah taala, ancaman azab yang paling keras itu pun masih apa? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala mengampuni, maka dia akan masuk jannah. Tanpa diadab dengan sebab menggambar. Kalau Allah Ta'ala tidak mengampuni, maka dia akan dia adab oleh Allah Ta'ala dengan adab yang paling keras, yang paling berat. Akan tetapi tidak kekal. Adapun orang-orang kufar, mereka diadab oleh Allah Ta'ala dengan adab yang sangat berat dalam keadaan kekal di dalamnya dalam neraka. Tetapi ini ancaman yang berat yang tentunya setiap muslim harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dia meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahi'una bi alladzina yudahi'una bi khalqillah Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menggambar dia diadab oleh Allah taala pada yaumul qiyamah. Baik yang digambar itu disembah ataupun tidak disembah. Karena apa? Karena larangan ini ilahnya, sebabnya apa? Sebab larangan menggambar adalah meniru-niru ciptaan Allah. Bukan sebabnya karena disembah diibadai selain Allah. Larangan menggambar karena meniru ciptaan Allah, menciptakan seperti apa yang diciptakan Allah. Sehingga baik diibadai maupun tidak diibadai sama hukumnya, tidak boleh meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kenapa kok dilarang menggambar? Karena nanti takut akan diibadai. Berarti kalau tidak diibadai boleh. Mereka mengatakan boleh karena tidak diibadai. Sehingga mereka membuat patung, menggambar, melukis, makhluk-makhluk yang bernyawa ketika ditanya kenapa nggak diibadahi ini pemahaman yang salah karena apa lihat bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nabi khalqillah orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang yang meniru-niru ciptaan Allah meniru-niru ciptaan Allah berarti larangan menggambar itu sebabnya apa? Karena meniru ciptaan Allah. Bukan dilarang karena disembah. Berarti kalau tidak disembah, boleh menggambar, boleh membuat patung. Tidak demikian. Larangannya adalah apa? Karena meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun seseorang membuat patung atau menggambar tujuannya adalah untuk kenang-kenangan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan demikian?" untuk mengenang sehingga dibuatkan patung patung orang terkenal, patung pahlawan. Bukan tujuannya disembah, tapi tujuannya adalah mengenang jasa para pahlawan. Sehingga dibuatkan patung untuknya. Maka ini masuk ke dalam pengharaman. Dan pelakunya dia terkena ancaman orang yang paling keras adabnya pada yaumul kiamah. Karena apa? Walaupun tidak disembah, walaupun tidak diibadai akan tapi yang demikian ini telah meniru ciptaan Allah ya. sehingga apabila sebab ini terjadi sebab ini apa ada maka hukumnya berlaku sebabnya apa sebabnya meniru ciptaan Allah walaupun tidak diibadai karena sebab ini terjadi maka hukumnya itu diterapkan maka terkenai hukum hukum itu berlaku pada badannya karena meniru-niru ciptaan Allah maka hukumnya apa hukumnya adalah asyadun nasi yaumal kiamah orang yang paling keras azamnya pada yaumul kiamah Kemudian hadis yang berikutnya walahuma an Ibn Abbas dan diriatkan oleh keduanya yaitu Imam Bukhari dan Al Imam Muslim radhiyallahu anhuma rahimahumullah an Ibn Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu musawwirin finnari Setiap orang yang menggambar itu masuk ke dalam neraka. Ya tentunya apa? Dengan kehendak Allah. Karena ahlu sunnah meyakini ahlul ma'asi, ahlul maksiat itu ya yakni ahlul ma'asi dari kalangan muwahhidun tiada di neraka di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki maka diadab, kalau Allah taala menghendaki untuk diampuni maka tidak di diadab. Akan tapi ini terancam. Ya, setiap orang yang menggambar terancam. Ke, terancam adab di dalam neraka. Kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar itu di dalam neraka. Ini ancaman menunjukkan bahwa menggambar itu merupakan kabair. Merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar karena terancam bahkan ancamannya apa pada hadis yang sebelumnya asyadun nasi yaumal qiyamah orang yang paling berat azabnya pada yaumul qiyamah kullu musawwirin finnar yuja'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam setiap orang yang menggambar di dalam neraka maka akan dibuatkan untuknya dari setiap gambar yang telah dia buat akan dijadikan jiwa. Dijadikan jiwa seseorang. Ya. Setiap yang dia gambar, tentunya gambar apa? Makhluk bernyawa. Gambar sapi, maka sapi itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala pada yang kiamah. Gambar manusia, manusia yang dia gambar akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau misalnya satu hari satu hari seseorang menggambar sepuluh, maka sepuluh itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang dijadikan oleh Allah taala jiwa. Setiap gambar yang dia buat. Kalau dalam satu tahun sekian ratus sekian ribu, ya itu sesuai dengan hitungan yang telah dia gambar akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yu'adzabu biha fi jahannam. Maka dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengannya, dengan jiwa yang telah digambar tersebut di dunia akan diwujudkan oleh Allah taala dan dia diadab. Yang mengadab siapa? Allah taala mengadabnya dengan melalui jiwa seseorang yang telah dia gambar di jahanam, Ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan gambar-gambar yang telah dia buat dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya. Tidak ada sesuatu apapun yang terlupakan, yang lupa. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah taala. Kecuali apa? Kecuali kalau bertaubat. Kalau bertaubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Hmm. Maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab oleh Allah taala dengan gambar-gambar yang telah dia buat tersebut. Dan sebelum itu apa? Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan padanya ruh. Setiap gambar-gambar yang telah dia buat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah taala memerintahkan tiupkan padanya roh nggak bisa kemudian diazab dengan gambar ini yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jiwa kemudian didatangkan gambar yang kedua tiup nggak bisa diazab oleh Allah taala dengan dengannya didatangkan yang ketiga tiuplah ruh padanya nggak bisa diazab oleh Allah taala dengan melalui gambar yang telah dia buat dan seterusnya dan seterusnya sampai pada akhir dari gambar yang telah dia buat maka Allah taala merintahkan untuk meniupkan badannya roh ketika tidak bisa dan tidak ada yang bisa meniup tidak ada yang bisa memberikan roh ya kecuali Allah Subhanahu wa taala enggak ada makhluk yang bisa membuat roh yang bisa menghidupkan tidak ada ya, maka dia dia adab oleh Allah taala dengan dengannya dengan melalui jiwa tersebut. Kemudian sebagaimana dalam hadis yang berikutnya walahuma anhu marfu'an dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim anhu yaitu an bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an secara marfu' man sawwara suratan fid dunya kullifa ayan fiha fiha ruha wa laysa binafikh Barang siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan dibebani untuk meniupkan pada gambar tersebut ruh walaisa binafikhin dan dia tidak bisa meniupkan ruh tersebut. Apakah ada yang bisa meniupkan ruh selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Akan tapi ini apa? yakni tahaddi wat kajis, yaitu tantangan dan sekaligus melemahkan. Tantangan itu melemahkan. Tantangan dari Allah Ta'ala, kalau begitu tiupkan badannya roh. Kemudian sekaligus apa? Tantangan ini adalah melemahkan. Kamu tidak akan bisa. Sehingga dengan itu dia di ada pada yaumul kiamah. Wali muslimin an abil hayyaj dan diriatkan oleh alimah muslim dari abil hayyaj Qala qala li Aliun ber, telah berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maukah aku utus kamu dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Apa? Sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib. Diutus ke mana? Yaitu ke Yaman untuk berdakwah ila Allah. Dan ketika kembali dari Yaman kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berada di Mekah melakukan hajatul wada. Ya. Maukah aku mengutusmu untuk membawa sesuatu yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku maka apa? Allah tada. Apa perintahnya Rasulullah kepada Ali? Allah tada suratan Janganlah engkau membiarkan gambar illa tamastaha. Kecuali gambar itu engkau hapus. Wala kubron dan jangan engkau membiarkan kuburan musyrifan yang meninggi illa sawaitaha kecuali engkau meratakannya menyamakannya Allah tada' suratan. Janganlah engkau membiarkan surah. Gambar, gambar di sini umum, baik itu patung ya, yang berbentuk atau gambar di sini adalah gambar tulisan. Baik gambar ini disembah ataupun tidak disembah illa Tomasta kecuali engkau menghapusnya Ya. Wala kubron musyrifan dan janganlah engkau membiarkan kuburan yang meninggi, yang tinggi yang dibangun. Ya. Siapa yang memerintahkan untuk meratakan kubur, untuk tidak membangun di atas kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. salam ya. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memerintahkannya yang memerintahkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, yang mana diklaim bahwa Wahabi itu yang senang membongkar atau yang meratakan kuburan. Ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita wajib mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara ibadah, sholat, puasa, haji, Demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya, perkara-perkara akidah. Dalam perkara-perkara yang bisa meluruskan tauhid, yang bisa mencegah seorang dari kesyirikan. Ini juga wajib di, ditaati, bukan mentaati Rasulullah itu dipilih-pilih. Ya. Dalam masalah ibadah, masalah fikih, mentaati Rasulullah, mengikuti sebagaimana petunjuk Rasulullah. Adapun masalah suluk, masalah tarikah jalan atau masalah e, akidah kemudian meninggalkan sabda Rasul sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Akan tapi kita mentaati Rasul dalam semua perkara. Ya, Rasulullah melarang untuk meninggikan kubur wala tad'a qabran musyrifan illa sawaidah. Janganlah kau membiarkan kuburan yang tinggi ya, apalagi dibangun apalagi dihias-hias itu adalah sumber fitnah itu merupakan sebab terjadinya dosa yang paling besar yaitu asyirku fi ibadatillah syirikan dalam beribadah kepada Allah illa sawaita kecuali engkau ratakan dia diratakan itu bukan diratakan dengan tanah akan tapi diratakan disamakan dengan kuburan yang lainnya ya tingginya satu jengkal atau kurang atau lebih ya, tidak terlalu tinggi tidak meninggi sebagaimana kuburan-kuburan yang diagungkan yang didatangi yang dilakukan padanya syadur rihal yaitu perjalanan jauh safar jadi di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah ancaman bagi orang yang menggambar ini bisa kita simpulkan yang pertama adalah mereka adalah ashadun nas adaban. Yang pertama, mereka adalah orang yang paling keras azabnya pada yaumul kiamah, yaitu diantara, tidak satu-satunya yang paling keras tapi di antara yang paling keras adabnya pada yaumul kiamah. Ini yang pertama. Berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang menggambar tersebut untuk meniupkan ruh untuk meniupkan ruh padanya. Tapi dia tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gambar-gambar yang telah dibuat di dunia Allah taala jadikan jiwa. Nah, kalau manusia yang jadikan manusia, jiwa manusia. Kalau hewan yang jadikan hewan, kalau ikan jadikan ikan, kemudian dia diadab dengan Eh, dengan jiwa yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari gambar-gambar yang telah di, dibuat dan dia diadab dengan dengannya pada e, di dalam jahanam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat bahasanya orang yang menggambar itu mal'un dilaknat dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang lainnya tidak disebutkan di sini yaitu hadis Abu Juhaifah di dalam Sahih Bukhari dan selain darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba wal dan orang yang mentato wal mustausimah dan orang yang meminta tato, minta ditato. anal musawwirin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menggambar. Jadi di sini jelas ya hukumannya atau ancaman bagi orang yang menggambar. Kemudian masalah berikutnya tafsil yang berikutnya yang ingin kita sebutkan yang terkait dengan ancaman-ancaman ini menggambar itu yang bagaimana? Ini ada rincian. Maka di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yakni menggambar dengan bentuk patung. Ya, membuat patung ini dalam lugatul Arabiyah juga dikatakan taswir. Menggambar maksudnya patung, membuat patung. Dan yang memahat patung itu juga dikatakan musawir. Ya. Ya. Orang yang menggambar yang membuat patung juga dikatakan musawir yang membentuk dengan bentuk patung kalau yang dibuat patung itu adalah patung dawatul arwah yang memiliki roh dengan bentuk patung, kalau membuat patung pohon atau batu-batu, ya tidak ada iskal, boleh karena tidak memiliki roh. Ya. Maka yang demikian ini haramun diijma' ijma. Haram secara ijma sepakat di antara para ulama. Dan ini jelas-jelas masuk pada hadis-hadis yang telah kita sebutkan bahasanya orang yang menggambar dia dilaknat oleh Allah dan dia paling keras azabnya pada yaumul kiamah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan roh pada gambar yang telah dia buat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap gambar itu jiwa dan dia diadab dengan jiwa tersebut. Kemudian keadaan yang kedua yaitu menggambar dengan tangan, yaitu tulisan. Ya. Menggambar dengan tulisan, yaitu menggambar melukis. Maka ini juga dirinci tafsir kalau yang digambar itu adalah yang tidak memiliki ruh berarti menggambar pohon, gambar gunung, laut, gambar daratan, lautan, langit, matahari dan sebagainya, maka ini apa? Tidak mengapa, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Adapun menggambar menggambar, melukis sesuatu yang memiliki ruh, menggambar manusia, hewan, maka ini masuk ke dalam ancaman, ya sama dengan membuat patung, baik disembah maupun tidak disembah. Karena larangannya di sini bukan karena disembah, larangannya adalah karena membuat atau meniru-niru ciptaan Allah. Ini jelas. Ya tidak ada iskal. Hukumnya adalah haram. Ya. Kecuali apa? Kecuali dihilangkan kepalanya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asuratu suratu Gambar itu adalah kepala. Intinya gambar itu adalah kepala. Karena sesuatu yang tidak ada kepalanya itu sama saja tidak memiliki roh. Misalnya ada orang nggak nggak ada kepalanya, ya mati. Hewan nggak ada kepalanya, mati nggak ada rohnya. Ya. Kata, kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-suratu Gambar itu adalah kepala. Sehingga apabila menggambar tanpa kepala maka ini tidak dilarang karena apa? Karena E, bila tidak ada kepala berarti tidak ada roh padanya. Kemudian masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang berikutnya adalah yang ketiga menggambar dengan kamera, dengan foto. Ini adalah perkara yang baru yang belum dibicarakan oleh para ulama salaf pada zaman dahulu ulama dimin karena pada zaman dahulu nggak ada nggak ada kamera foto nggak ada adanya sekarang ya, sehingga para ulama pun beristihad ya dan para ulama dalam masalah ini terdapat padanya perbedaan pendapat. Yaitu tidak ada satu pendapat. Yaitu diantaranya diantara mereka ada yang membolehkan dan maksudnya membolehkan itu tidak masuk ke dalam gambar yang dilarang, tidak masuk pada ancaman karena apa? Ya karena memindahkan gambar bukan menggambar, memfoto. Apakah seorang berbuat dengan tangannya menggambar? Enggak. Akan tapi dia memasukkan gambar tersebut yang gambar itu adalah bentuk manusia ciptaan Allah, bukan dia membuatnya. Akan tapi memindah gambar ciptaan Allah. Dia sendiri tidak menggambar. Ini alasan mereka. Dan ada yang yang melarang. Dan ada yang yang melarang walaupun itu dengan foto fotografi, walaupun dengan kamera. Karena apa? Karena kamera foto itu juga masuk pada surah. Dikatakan surah. Dikatakan gambar dan yang memfoto itu juga menggambar. Dikatakan menggambar karena apa? Karena bentuknya tetap tidak berubah-berubah. Ini gambar jelas gambar. Dan pelakunya itu menggambar. Ya, walaupun tidak dengan tangannya dia menggambar melukis tidak, tapi menggambar dengan alat. Ya. Wallah alam bisawam Yang roja adalah apa? masuk ke dalam ancaman menggambar. Ya. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak dikatakan menggambar. Kalau ditanya apakah foto itu gambar? Iya, foto itu gambar. Tapi apakah orang yang mengfoto itu dikatakan menggambar? Apa jamnya? Jamnya tidak menggambar. Memang foto itu gambar, tapi yang memfoto apakah menggambar? Tidak menggambar. Itu apa diantara yang yang membolehkan. Dan ada yang melarang karena apa? Karena masuk ke dalam keumuman dalil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pengecualian. Ya la'anal la'ana Rasulullah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci menggambar yang bagaimana? Tidak. Disebutkan secara umum dan tidak ada pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kalau misalnya uh, kalau misalnya di sana ada sesuatu uh, ada perbuatan menggambar yang dibolehkan, misalnya memfoto, misalnya boleh, ini saya di sana ada dalil yang mengisyaratkan akan bolehnya menggambar dengan foto, walaupun tidak secara jelas terang Mesti di sana ada dalil yang mensyaratkan yang mengarah kepada yang demikian demikian itu. Akan tetapi tidak ada pengecualian. Sehingga wallah alam bisawab hukumnya adalah haram. Ya. Walaupun katakanlah katakanlah fi khilaf. Ya, katakanlah misalnya para ulama berbeda pendapat. Ya, bukankah lebih selamatnya kita menghindari Bukankah lebih menjaga diri meninggal, meninggalkan yang demikian itu? Walaupun ya katakanlah yang rojeh adalah boleh. Walaupun katakanlah kemungkinan kemungkinan boleh, kemungkinan yang rojeh adalah boleh, tapi kan juga ada kemungkinan yang lainnya, bahasanya itu tidak tidak boleh. Para ulama beda pendapat. Apakah beda pendapat itu dua-duanya benar? Ya enggak. Khilaf itu yang benar yang satu, al-haq itu satu. Al-haq itu satu, tidak al-haq itu berbeda pendapat berarti dua-duanya benar, enggak. Akan tetapi seseorang ya, memilih mana yang lebih mendekatkan dirinya kepada kebenaran. Ya. Sehingga kadang-kadang seseorang berhati-hati daripada nanti haram ya. Kalau misalnya mengatakan boleh daripada nanti haram lebih baik apa? Lebih baik mengambil langkah berhati-hati ya, daripada nanti haram dan terancam dengan adab yang paling keras, yang paling berat mendingan apa? Lebih hati-hatinya meninggalkan daripada terkena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nanti kemungkinan tidak tahu ya, kemungkinan barangkali itu adalah gambar sehingga diperintahkan untuk meniupkan padanya roh dan tidak mampu sehingga diazab dengan sebab itu. Sudah ada Oh belum. sudah azan dulu. Amen. lanjutan. Jadi Allah alam bisawab menggambar dengan foto hukumnya apa? Haram. <clears throat> Walaupun kalau misalnya ada orang yang memfoto terus kemudian apa kita ngatakan dia telah terjatuh dalam perbuatan yang haram dan kita berbuat keras terhadapnya. Kita tidak bisa memastikan. Iya. Ya Allah alam biswa. Bisa jadi dia terjatuh dalam perbuatan yang yang haram. Bisa jadi. Akan tetapi tidak mengatakan secara tegas atau pasti. Ya, akan tetapi wallah alam biswa yang rajah haram. Ya. ya. Kalau menggambar dengan melukis, ini jelas kita angkari. jelas-jelas ini haram, pasti. Menggambar dengan patung, kita katakan pasti haram, ya, jelas. Ataupun foto, ya Allah alam kemungkinan haram. Jadi haram dalam rangka untuk berhati-hati daripada nanti masuk ke dalam ancaman ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada nanti dilaknat, daripada nanti kena azab yang paling berat, maka lebih baik lebih menyelamatkan diri yaitu menghindari yang yang demikian ini ya karena yang demikian ini menggambar dengan foto itu ya secara bahasa eh, secara bahasa ya masuk pada surah yaitu gambar ya demikian tapi ya di, di sana ada pendapat lainnya yang yang membolehkan. Wallah alam bisawab lebih baiknya ditinggalkan. Kecuali foto dalam rangka untuk darurah. Dalam perkara-perkara yang mengharuskan seseorang untuk mengfoto dirinya atau difoto. Misalnya apa? urusan birokrasi, ya walil amr mengharuskan untuk difoto KTP, SIM, STNK, apa eh, STNK tidak ada foto ya, ya SIM, KTP dan sebagainya dalam perkara-perkara yang walil amr mengharuskan kita untuk melakukan hal itu. Maka ini apa hukumnya? Boleh. Karena apa? Karena untuk kemaslahatan. Karena hajah. Adapun selain daripada itu maka ini tidak boleh. Misalnya apa selain dari darurah? Selain dari darurah misalnya untuk kenang-kenangan atau untuk hobi karena senang ya, dan sebagainya untuk perkara-perkara yang bukan kebutuhan yang mendesak. Maka ini masuk kepada pengharaman. Dan malaikat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Dan malaikat tidaklah masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan juga gambar. Gambar makhluk yang bernyawa. Para malaikat tidak masuk ke dalamnya. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah, berarti siapa yang masuk? Syaitan yang masuk. Karena nggak bisa malaikat itu bertemu dengan syaitan. Keduanya ini bertolak belakang. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimahnu wa rahimakumullah jami'an yang keempat yang kita ingin sebutkan tafsirnya yaitu menggambar dengan video. Hmm. Bagaimana yang demikian ini? Maka menggambar dengan video ini juga tidak ada dalil yang jelas apakah menggambar dengan video ini masuk ke dalam larangan menggambar ataukah tidak. Tidak ada dalil yang pasti yang menjelaskan kehalalannya dan tidak ada dalil yang pasti yang menunjukkan keharamannya. Jadi, wallah alam bisawab tentang masalah ini ya paling tidaknya dikatakan minal mutasyabihat termasuk di antara perkara-perkara yang samar yang mutasyabih. Tidak ada dalil yang jelas penghalalannya dan tidak ada jelas dalil yang jelas tentang pengharamannya. Ya, sehingga yang lebih baik bagaimana? Yang afdal, yang afdal ya ditinggalkan. Lebih baik tidak melakukannya, lebih baik ditinggalkan. Ini yang lebih lebih baik. Ya. Adapun kalau kita melihat ada yang Eh, menampilkan dirinya ceramah-ceramah, muhadhar-muhadhar di video, apakah kita katakan telah melakukan keharaman? Kita tidak berani mengatakan telah melakukan keharaman. Karena apa? Ya, karena tidak ada dalil yang pasti. Akan tetapi yang lebih baik apa? Lebih baiknya ditinggalkan. Paling tidaknya dikatakan mutasyabihat. Ya. Terlebih lagi ceramah-ceramah melalui video seperti yang yang biasa-biasa tersebar itu ya itu diantaranya apa menyebabkan fitnah yaitu anissa para wanita melihat laki-laki yang bukan bukan mahram padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an Aku lil mu'minati yaghdudna min absarihim Katakanlah kepada para wanita-wanita untuk menundukkan pandangannya. Ya, bagaimana mau menundukkan pandangannya kalau melihat ustaznya tampil di video dan sebagainya. Maka paling tidaknya adalah minal mutasyabihat kalau tidak sampai dikatakan muharram ya paling tidaknya minal mutasyabihat maka meninggalkannya itu lebih lebih baik. Wallah alam bisawab, ini yang kita sebutkan rinci rinciannya pada malam hari ini. Adapun ya ada yang tertinggal, adapun kalau live ya, langsung siaran langsung ya tidak tersimpan maka ini tidak ada iskal, itu tidak mengapa, diperbolehkan. Hukumnya boleh live secara langsung. Ya. Karena keadaannya seperti seorang yang bercermin. Ya ketika dia menghadap cermin ada. Ketika dia e, keluar atau meninggalkan cermin maka tidak tidak ada, tidak dikatakan gambar. Ya, tidak dikatakan menggambar. Ya, karena dengan cermin tersebut ketika dia senyum juga terlihat senyum. Ketika dia eh, tertawa juga terlihat tertawa. Sesuai dengan apa yang dia lakukan tidak dikatakan menggambar. Maka ini tidak ada iskal kalau live. Tapi kalau untuk menyimpan Nah ini terdapat padanya iskal. Wallah alam bisawab. Ya ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Wallah alam bisawab. Ada yang disampaikan pertanyaan barangkali? Yeah. Iya, umum. Iya, ya secara umum yang tersimpan maupun yang terpajang secara umum tidak ada uh, tidak ada pengkhususan kecuali gambar-gambar yang Insya Allah yang demikian ini rusak keringanan misalnya uang ada gambarnya hmm. ini darurah Allah alam bisawab Subhanakallah muhamdika. Asyadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.